بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد al kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dawil Kitab wa Sunnah pembahasan Kitab Siyam Kita masih pada bab yang ketiga tentang mustahabbatus siyam perkara-perkara yang disunahkan ketika berpuasa telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya <clears throat> bahwa di antara perkara-perkara yang disunahkan dalam berpuasa adalah as-sahur melakukan sahur Berdasarkan hadis tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kemudian yang kedua <clears throat> takhirus sahur mengakhirkan sahur. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asalisa atau asalis yang ketiga Ta'jilul fitr Mempercepat berbuka Jika telah tiba waktunya Yaitu jika matahari telah tenggelam Dalilnya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda La yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr. Dan juga hadis-hadis yang lain yang kemarin kita baca. Taib terakhir faedah yang kita sampaikan yang tidak selesai kemarin karena <clears throat> mati lampu ya. Satu masalah jika <clears throat> seseorang berbuka karena telah tenggelamnya matahari sebelum dia take off sebelum pesawatnya terbang <clears throat> Dia telah berbuka di daratan. Kemudian setelah sampai di <clears throat> atas ya, ternyata dia melihat matahari. Maka orang yang seperti ini la, imsak tidak wajib baginya untuk imsak <clears throat> artinya boleh meneruskan bukanya. Boleh meneruskan bukanya karena dia telah berbuka di daratan dan telah tiba waktunya. Adapun kasus yang kedua orang yang take off sebelum maghrib Orang yang take off naik pesawat sebelum maghrib Satu menit lagi ya. Maghrib buka puasa Kemudian dia take off <clears throat> Setelah di atas yang di bawah sudah maghrib. Setelah di atas ternyata yang di bawah sudah maghrib. Dan dia otomatis masih melihat matahari. Maka orang seperti ini tidak boleh berbuka. Walaupun yang di bawah ini, yang di bawah pesawatnya ini, daratan di bawah pesawatnya sudah berbuka. Karena dia masih melihat matahari, maka dia wajib untuk imsak masih menahan dari pembatal-pembatal puasa sampai dia naam e, benar-benar melihat matahari telah tenggelam. Kalau dia pesawatnya arahnya ke barat ya semakin lama puasanya. Nah, ini matahari nggak tenggelam-tenggelam ini. Gitu. Nah. Allah Ustaz. Berdasarkan ayat sumati musyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai lail. Dan awal lail adalah dengan tenggelamnya matahari dan orang yang berada di pesawat masih melihat matahari belum tenggelam. Berdasarkan keumuman ayat ini. <clears throat> Wallahu taala a'lam bisawab Kemudian yang selanjutnya Arabi yang keempat <clears throat> Al-iftaru ala rutobat disunahkan untuk berbuka dengan Kurma basah Kurma segar Disunahkan untuk berbuka dengan rutob kurma basah atau kurma segar. Fa'ilam yajid fatamarot dan kalau tidak mendapat kurma basah, kurma segar, maka disunahkan untuk memakan tamar, kurma kering, itu kurma yang sudah dikeringkan, kayak kurma yang nah <clears throat> banyak di tengah-tengah kita, <clears throat> itu namanya tamar kurma kering. Wa antakuna witron dan disunahkan memakannya dalam jumlah ganjil. Makan satu atau makan tiga atau makan empat atau makan eh atau makan lima afwan atau makan tujuh dan seterusnya. Innallaha witr yuhibbul witr. Allah Subhanahu wa taala witr dan menyukai al-witr. Sehingga disunahkan untuk e, memakan kurma tadi dalam jumlah witir, dalam jumlah ganjil. Kemudian gimana apabila tidak mendapatkan kurma? Fa'ilam yajid fa'ala jur'atin mimma dan kalau tidak mendapatkan kurma maka dianjurkan untuk berbuka dengan air minum. Apa dalilnya? Li hadis Anas radhiyallahu taala anhu qala. Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla an yusalliya. <clears throat> Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan kurma basah, dengan rutub sebelum beliau sholat maghrib. Fa'ilam takun rutubat fa'ala tamarat. Dan kalau tidak mendapatkan kurma rutub, kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering, tamar. Fa'ilam takun hasa hasawatin mimma dan kalau tidak ada kurma basah, tidak ada kurma kering, maka beliau meminum beberapa teguk air. Al hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. <clears throat> Nah, ini urutan yang sunnah. Buka dengan kurma basah dulu. Kalau nggak ada maka dengan kurma kering, tamar. Kalau nggak ada maka minum air. Jadi nah, ya. nah. Kalau mau dapat pahala sunnah. Nah. Sehingga diusahakan tidak langsung gorengan, ya biasanya pas buka ya, yang laris gorengan ya. nah, kurmanya awet ya. nah kurma satu dus ya masya Allah sampai lebaran karena tadi yang dipilih gorengan ya, atau yang semisalnya Allah mustahil <clears throat> biasakan untuk menghidupkan sunnah Baik. dan biasakan sabar ya ketika berbuka. Nah, ya, seperti antum sabar ketika berpuasa menahan diri dari makan dan minum, ya, maka ketika berbuka pun sabar. Jangan ah takut kehabisan, wah akhirnya makannya cepat. Ya. Nah, ini biru, ya, sabar. <coughs> Baik. <coughs> Dan jika tidak mendapatkan kurma kering, ya, maka meminum air. Ya, meminum beberapa teguk air. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilakukan berbuka puasa? Sebelum sholat. Ya. Nah, bukan setelah sholat. Telah datang dalam Sahih Ibn Hibban ya, dari Anas Malik radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan, "Ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam qad shalla salatal maghrib hatta yuftir walau kana ala syurbatin mimma." Kata Anas Malik radhiyallahu taala anhu, <clears throat> "Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali beliau salat maghrib ya, sampai beliau berbuka terlebih dahulu walaupun dengan meminum seteguk air." Jadi beliau tidak pernah e, berbuka setelah sholat maghrib, tetapi berbuka sebelum sholat maghrib, ya, walaupun hanya dengan meminum air. Dan kalau ada kurma basah, tentunya beliau memakan kurma basah. jika tidak ada, maka tamar kurma kering. Jika tidak, maka cukup dengan air. Kemudian bagaimana kalau tidak ada kurma basah, tidak ada tamar, kurma kering dan tidak ada air? Fa'ilam najid syai'an dan kalau seseorang tidak mendapatkan apapun, ya, nggak ada kurma basah, nggak ada kurma kering, nggak ada air, nggak ada gorengan, nggak ada nasi, nggak ada al-muhim nggak ada, ya. Nah, apalagi sirup, ya, nggak ada. Maka apa? Nawal fitro biqalbi. Niat buka dengan hatinya. Niat membatalkan puasanya. <clears throat> Baik, niat untuk membatalkan puasanya. Wa dan itu telah mencukupi baginya. Kemudian Al-Khamis yang kelima Ad-du'a'u indal fitr Berdoa ketika berbuka wa asna isyam dan juga ketika berpuasa berdoa ketika berbuka dan berdoa ketika berpuasa Liqauli sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salasatun la turaddu da'watuhum Ada tiga perkara atau ada, ada tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya. As-saimu hatta Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua wal imamul adil. Imam yang adil, pimpinan yang adil, penguasa yang adil doanya mustajab. Wal madlum yang ketiga adalah al madlum orang yang terzalimi. Ini juga doanya mustajab. La turud, tidak ditolak. Artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga golongan orang yang doanya mustajab. Orang yang berpuasa, ketika berpuasa banyak berdoa. Mustajab doanya orang yang berpuasa. Hatta yuftir sampai dia berbuka. Kalimat hatta yuftir sampai dia berbuka. Nah, maka ketika berbuka pun ya, disunahkan untuk berdoa. Nah, sejak dia puasa sampai dia berbuka. Ketika berbuka pun hendaknya seorang berdoa. <clears throat> Yang kedua imamul adil, imam yang adil, penguasa yang adil juga mustajab doanya. Maka doakan ya, penguasa-penguasa kita agar mereka menjadi orang-orang yang soleh, ya. Nah, penguasa yang soleh, penguasa yang adil, ya Naam dan seterusnya dan doakan. Naam agar penguasa-penguasa kita ditemani oleh teman-teman yang soleh Itu tanah salihah. Yang ketiga al-madlum doa orang yang terzalimi. Ini pun mustajab. Maka hati-hati. Wattaqi da'watal madlum innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari doa orang yang terzolimi. Karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doa orang yang terzolimi dengan Allah Azza wa Jalla. <clears throat> Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain ya, Lihat catatan di bawah Dengan lafad yang lain itu lafaz bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kalau tadi riwayat Tirmizi, ya, kalau lafaz ini sekarang riwayat Al-Baihaqi. Dengan lafaz salasu da'watin la turad. Da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir. Ada tiga golongan ada atau ada tiga doa yang tidak ditolak. Yang pertama dakwatul walid, doanya orang tua. Doanya orang tua mustajab. Maka doakan ya anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh. <clears throat> Jangan terpancing emosi sehingga mendoakan anaknya dengan kejelekan. Ya. Hati-hati. Kenapa? Karena dakwatul walid doa orang tua terhadap anaknya mustajab. Wadah da'watu shaim yang kedua da'watu shaim doa orang yang berpuasa. Ini juga mustajab yang na'am menjadi syahid dalam hadis ini. Wadah da'watul musafir yang ketiga doa orang yang musafir dalam perjalanan. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sahihah. <clears throat> Maka di antara perkara-perkara yang disunahkan bagi orang yang berpuasa adalah berdoa, banyak berdoa ketika berpuasa. Banyak berdoa ketika <coughs> berpuasa. <coughs> nah, <coughs> dan juga disunahkan untuk berdoa ketika berbuka. Apa doa berbuka? Doa buka puasa adalah sama dengan doa ketika mau makan dan minum. Bismillah, ini doa buka puasa. Dan disunahkan, ya. Naam, ketika berbuka, ya, dia membaca doa yang datang eh, riwayatnya <coughs> <clears throat> Seperti doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau Abdullah bin Umar mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabat duma'u wabtalatil <clears throat> 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah." Nah, adalah Rasulullah SAW apabila beliau berbuka maka beliau membaca zahabat dhama'u wabdalatil Uruku Wathabatil ajru insyaallah telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan ini dan telah tetap pahala di sisi Allah insyaallah <clears throat> hadis ini atau riwayat ini Naam dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah dan sebagian yang lain Naam menyatakan riwayat tersebut terdapat kecacatan. Terdapat kecacatan. <clears throat> Kecacatan yang ada dalam riwayat tersebut adalah perawi yang bernama Marwan bin Salim Al-Mukaffa. Marwan bin Salim al-Mukaffa kedudukannya majhulul hal. Majhul tidak diketahui halnya, kondisinya. Apakah orang yang sikoh ya, atau orang yang tidak sikoh? Apakah orang yang kuat hafalannya ataukah yang lemah hafalannya? Apakah orang yang terjaga hadisnya atau orang yang tidak terjaga hadisnya? <clears throat> nah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Irwa karya Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, hingga sebagian dengan alasan tadi satu perawi yang majhul hal ini sebagian eh, para ulama melemahkan hadis ini. Sehingga mereka yang menhasankan hadis ini maka <clears throat> menyatakan disunnahkannya untuk membaca doa ini ketika berbuka baca bismillah, berbuka ya, dan membaca doa ini. Zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dan yang melemahkan hadis ini tentunya nah, hanya mencukupkan dengan bismillah. <coughs> Wallahu a'lam. Dan sebagai tambahan faedah Di sana terdapat hadis yang berkaitan dengan poin yang kelima tadi. Berdoa ketika berbuka. Yaitu hadis Inna liso'imi inda fitrihi da'watun la Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang mustajab yang tidak ditolak. Hadis ini sore jelas menyebutkan uh, orang yang sedang berbuka ya, doanya mustajab. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr Ibn Al-As ya. tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga oleh Syekh Mukbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Karena dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ishaq Ibnu Ubaidillah Ibnu Abil Muhajir. Dan Ishaq ini majhul, tidak diketahui. Majhul. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. <clears throat> Kemudian <clears throat> untuk doa ketika berbuka <clears throat> riwayat yang paling <clears throat> kuat ya, dalam masalah doa ketika berbuka adalah hadis yang tadi kita baca. Ya, Zahabat doma'u wabtalatil ruku wa sabatil ajru insyaallah. Di sana banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan eh, tentang doa buka puasa. Banyak. Yang paling mendingnya ya, apa paling mendingnya? Adalah riwayat tadi, "Dhahabat dhama'u batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah." Yang paling kuatnya ya, adalah riwayat ini. Selain riwayat ini, naam semuanya lemah dan sangat lemah. Ya. Lemah dan sangat sangat lemah. <coughs> Seperti doa Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Nah. Doa ini ada dalam atau diriwayatkan oleh Ad-Darukutni. Diriwayatkan oleh Ad-Darukutni tetapi dalam perawi eh, dalam sanatnya ada perawi yang kedudukannya matruk. Matruk itu ditinggal hadisnya, ya, enggak digubris sama para ulama. <clears throat> matruk. <clears throat> Dan juga ada perawi-perawi yang lemah. Ya. Ada yang matruk, ada yang doaif perawinya. Sehingga kedudukan riwayat tersebut sangat lemah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Nah. Ada juga riwayat Allahumma lakasumtu ya. Apalagi Bika amantu <coughs> Wa ala rezeki aftartu dan seterusnya ya. Nah, dikeluarkan doa ini oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Ausat <clears throat> ya. Dalam kitabnya Al-Ausat dan di dalam sanadnya ya, juga terdapat perawi yang matruk. Perawi yang matruk yang ditinggalkan hadisnya. Dan juga ada perawi yang do'if, ada perawi yang lemah. <clears throat> sehingga cukup dengan doa tadi ya naam zahabal dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah <clears throat> Kemudian asadis yang keenam. Al-iktsaru minas sadaqah. Disunahkan bagi yang berpuasa untuk memperbanyak sadaqah. Wa tilawatil Qur'an dan disunahkan untuk membaca Al-Qur'an. Wa tafsir dan disunahkan untuk memberi makan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Wasair a'malil bir dan semua amalan-amalan kebajikan. Disunahkan bagi orang berpuasa untuk memperbanyak amalan-amalan kebajikan. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala ma. Beliau berkata, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Ya. Orang yang paling nah baik, orang yang paling dermawan dengan khair dengan kebaikan. Banyak berbuat kebaikan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan adalah beliau lebih dermawan lagi ya, ketika Ramadan. Hina yalqahu Jibril ketika Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah Jibril alaihi salatu wasallam selalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di malam-malam Ramadan. Fayudari suhul Quran dan Jibril eh, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, setiap malam Ramadan. Farasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khair min rihil mursalah. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditemui oleh Jibril maka beliau naam lebih dermawan terhadap kebaikan. Ya lebih dermawan daripada arrihil mursalah daripada angin yang berhembus <coughs> angin yang berhembus yang membawa rahmat membawa mendung kemudian mendung tersebut menurunkan hujan hujan tersebut e, menumbuhkan tumbuhan ya, dan seterusnya Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin mursalah tadi angin yang berhembus Hadis sahih diriwayatkan oleh bukhari dan Muslim. Maka disunahkan di bulan Ramadan ya, untuk memperbanyak sodakoh. Ya, keutamaan-keutamaan sodakoh sudah tidak asing lagi bagi kita, tidak samar lagi bagi kita. Ya. Demikian pula disunahkan untuk memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. diriwayatkan dari dari para ulama salaf ya. Bagaimana semangatnya mereka di dalam membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ada yang sebulan selesai enam kali atau tujuh kali, ya. ada yang tiga kali, ya. dan seterusnya. Ya. menunjukkan kesemangatan mereka untuk tilawatul Quran di bulan Ramadan. Maka untuk kita ini yang du'afaul iman ya, Lemah keimanannya ya, Minimal ya, Tamat sekali selama Ramadan Itu minimal ya. Sehingga targetnya satu hari satu jus ya. Sehari semalam target satu jus Ini sudah paling Apa ya Paling orang bilang paling malas mungkin ya Paling rendah mungkin ya. Jika dibandingkan dengan al-ajilla orang-orang terdahulu <clears throat> yang mulia, nah, para ulama salaf. Minimal kita berusaha ya. Dalam sebulan ini tamat sekali. Ya. Lebih baik lagi kalau lebih dari itu. Dua kali, tiga kali, empat kali atau lima kali atau enam kali masya Allah. Nah, nikmat. Ya. Syahrul Quran, bulannya Al Quran. Nah, konsentrasi, fokus. Ya. Dengan tilawatul Quran, nikmat. Ya. Sambil membaca maknanya. Ya. Tidak sekedar lewat tapi berusaha juga ya ketika melewati ayat ini ayat itu berusaha juga e, membaca artinya atau maknanya <clears throat> jika memungkinkan waktunya. Disunahkan untuk membaca tilawatul Quran, eh, apa membaca Al-Qur'an atau memperbanyak tilawatul Quran ketika Ramadan. Dan disunahkan untuk memberi makan kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa. Ya. Dan keutamaannya besar. Apa keutamaannya? Orang yang memberi makan atau memberi buka kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu dan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala dalam sunannya <clears throat> bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man fattara saiman kana lahu mislu ajrihi ghair annahu la yanqus min ajri saimi syai'an barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa ya, tanpa mengurangi nah pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun ya, ini keutamaan yang besar apalagi kita juga berpuasa kita berpuasa ngasih makan orang berpuasa juga ya, subhanallah nah mudhaafat pahala yang berlipat-lipat ya. ini diantara keutamaan Ramadan Allah menyediakan pahala yang berlipat-lipat bagi hamba-hambanya. Yang bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan ini, maka dialah yang beruntung, ya, dialah yang menang. Yang malas untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, maka dialah yang terlambat, dialah yang kalah. Maka mustahidu, ya semangat sungguh-sungguh untuk e, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Baik. <clears throat> Dan insya Allah ya nanti eh, malam Ahad mungkin ya atau malam Sabtu. Malam Sabtu. Sekarang malam apa? malam kemis Insya Allah kita akan rapat apa ini kegiatan Ramadan ya. <clears throat> malam Jumat malam Sabtu kemungkinan ada Ustaz Aib <clears throat> malam Ahad <clears throat> diusahakan ikhwah hadir seluruhnya labas. Nah. Baik, kemudian selesai ya yang keenam. Nah. Masih ada tiga lagi, nomor tujuh, nomor delapan dan nomor sembilan. Ya, kita baca cepat. Asabi yang ketujuh, al istihadu fi salatil lain Disunahkan di bulan Ramadan untuk bersungguh-sungguh semangat untuk melakukan sholatul lail, sholat malam. Wabil akhasi minal ashril awakhir min Ramadan terkhusus di 10 hari terakhir dari Ramadan. Karena di malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, disitulah malam-malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Fa'an Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, maka beliau mengencangkan sarungnya. Ya. Artinya tidak bersenang-senang dengan istrinya. Ya, di, di atas tempat tidurnya, ya. Tidak. Ya. Tidak melakukan jima' tapi mengencangkan sarungnya sungguh-sungguh ibadah di 10 hari terakhir dari Ramadan wa ahya dan beliau menghidupkan malam-malamnya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan wa ayqadha ahla dan beliau membangunkan keluarganya agar keluarganya juga apa ibadah di malam-malam tersebut nah, karena malam-malam tersebut adalah malam-malam yang paling diharapkan turun uh, paling diharapkan adanya Lailatul Qadar terkhusus lagi nih malam-malam ganjilnya. Nah, hadis tadi hadis sahih diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Wali umumi qawlihi sallallahu dan juga karena keumuman sabda Nabi sallallahu Wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban <clears throat> ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadhan dan termasuk qiyamul Ramadhan adalah qiyamul Ramadhan. qiyamul lailah, qiyam salat malam yang dilandasi dengan keimanan dan ihtisab dilandasi dengan rasa percaya ya, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan dilandasi dengan tujuan mencari pahala di sisi Allah orang yang melakukan kiamu Ramadan seperti ini Gufirullahu ma min dzambih diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu <coughs> min saghairi dzunub dari dosa-dosa kecil adapun dosa besar tahtajilah taubah. Butuhkan kepada taubat berdasarkan hadis as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun ila batil kabair. bu eh, salat yang lima waktu dari satu salat ke salat berikutnya, dari uh, salat Jumat ke salat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu penggugur-penggugur dosa yang ada dilaku, uh, yang yang dilakukan di antara keduanya apabila menjauhi dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa kecil yang diampuni, pun dosa besar tahtajilat taubah. <clears throat> Ini diantara keutamaan e, Ramadan. Dan disunahkan, naam di malam-malam Ramadan untuk e, semangat dalam sholatul lail, sholat malam. dan disunahkan untuk melakukan sholatul lail ma'al jamaah bersama dengan jamaah. Dan ini yang lebih utama. Walaupun boleh sholat sunnah, naam taraweh di rumah sendirian boleh. Nah, Taib. Namun yang lebih utama insya Allah adalah dilakukan ma'al jamaah bersama jamaah. Nah, <clears throat> berdasarkan hadis, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai Maka dituliskan baginya sholat semalam suntuk Pahala sholat semalam suntuk Subhanallah ini pahala yang besar bagi orang yang sholat malam, sholat tarawih di malam Ramadan bersama dengan imam. Kemudian asal yang keenam, eh, yang kedelapan, Al-i'timar disunnahkan untuk umroh ya, ketika Ramadan. Disunnahkan untuk umroh di bulan Ramadan, bahkan ke keutamaannya besar. Apa keutamaannya? Liqauli sallallahu alaihi <clears throat> karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan." Umroh di bulan Ramadan itu menyamai pahala haji umroh di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji. Ya, subhanallah. Apa pahala haji mabrur? Hah? Nah, baik. Tidak ada pahala bagi haji mabrur yang lebih baik kecuali jannah. Baik. <clears throat> Dan umroh di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji. Haji mabrur. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Sehingga disunahkan untuk umroh di bulan Ramadan. Bagi yang mampu. Atas yang kesembilan <clears throat> disunahkan ketika berpuasa kaul ini soim liman syata mahu Disunahkan untuk mengucapkan aku sedang puasa kepada orang yang mencelanya kepada orang yang mencelanya. Ketika ada orang mencela atau orang ngajak pikai, ngajak berkelahi, ngajak eh, naam berselisih, ya, maka katakan ini soim. Sesungguhnya saya sedang puasa. Afwan, saya sedang puasa. Apa dalilnya? kali kau liqauli sallallahu alaihi Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Fa in sabahu ahadun aw qatalah falyakul inim ru'um so'im apabila <clears throat> di hari puasanya salah seorang di antara kalian ya, maka janganlah melakukan rafas ya, jangan jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor walayaskhab dan jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang naam gaduh ya. bahu ahadun dan apabila ada salah seorang yang mencelanya Au atau salah seorang ada yang mengajak na'am bertikai dengannya. Falyakul maka ucapkanlah so sha'imun sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Nah. Baik. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. <clears throat> nah. Kita selesai dari e, masalah yang pertama tentang mustahabbatus siam, perkara-perkara yang disunnahkan ketika berpuasa. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.